الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء صدق الله العظيم Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dengan rahmat Allah itu kita bisa melaksanakan aktivitas kita setiap hari dengan kesehatan dan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang mulia, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat sederhana tapi sangat penting terhadap peningkatan kualitas iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu konsekuensi iman dan Islam. Iman adalah satu pengakuan kita pada pada konsep-konsep yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam adalah manifestasi dari semuanya itu. Kita lakukan dalam bentuk syahadatain. Melakukan salat, melakukan salat, saum, zakat dan berhaji. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, Ternyata kehidupan kita bukan hanya terbatas sampai demikian. Waktu yang kita gunakan untuk ibadah sangat sedikit dibanding waktu yang panjang. Sepertinya salat zuhur hanya memerlukan waktu setengah jam. Kalau kita melakukan kewajiban Salat lima waktu, lima kali setengah jam, baru dua setengah jam. Tetapi di dalam Islam konsep hidup adalah semulia. Semua kehidupan kita itu adalah dalam rangka memanifestasikan iman dan Islam kita. Dari itu ada konsekuensi. Bagi orang yang menamakan dirinya mukmin, atau mengakui dirinya sebagai muslim secara individu. Kemudian bagi orang-orang yang mengambil legal Islam, baik Islami mulai, takaful Islam, lembaga Islam, setiap embel-embel yang di belakangnya diakhiri dengan kata islami itu memerlukan satu konsekuensi yang jelas, konsekuensi yang kuat terhadap perilaku dan apa yang kita kerjakan setiap hari. Hadirin berbahagia bagi kita tentu mengambil nama Islam, dan Islam Lembaga Islam tidak hanya sekadar menarik perhatian orang atau merekrut perhatian orang pada kita, tetapi di dalam Islam mengambil kata Islam itu harus punya konsekuensi yang sangat kuat. Yang pertama, hari ini insya Allah saya akan menyampaikan satu dari sekian konsekuensi terjadi keislaman itu yaitu apa yang dikatakan Rabbani konsep yang si Rabbani kalimat Rabbani intisab atau dinisbahkan pada Allah kepada Rabb pada Allah jadi maknanya kalimat Allah dan adalah ujung dari seluruh aktivitas. Jadi katakan Rabbani berakhir dengan adalah untuk Allah. Jadi katakan Rabbani. Kepada kita dimutlakkan, diwajibkan untuk melakukan aktivitas kita secara Rabbani karena itu adalah bentuk itu adalah bahagian dari cara orang memahami agamanya dan kitabnya sekaligus. Di dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Imran 79 katakan Walakin kunu rabbani Ayat ini sebelumnya panjang. Para nabi terdahulu mereka diturunkan perintah-perintah, diturunkan wahyu, diturunkan kitab. Tapi bukan untuk mereka. Nabi itu bukan untuk membesarkan diri mereka sendiri. Bukan untuk membesarkan kaumnya. Seperti Nabi Muhammad tidak membesarkan dirinya, tidak untuk membesarkan orang Quraisy. Tetapi Rabbani. tetapi harus sempurna ilmunya dan ketakwaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusu. Jadi para nabi dan sesudah itu tentu para alim, para ulama, para pemegang kendali di lembaga-lembaga yang menamakan dirinya Islam itu harus rabbaniyi yaitu mengakhiri ujung dari aktivitasnya itulah karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti masjid sepertinya tidak perlu lagi kita katakan masjid Islam, tidak perlu. Karena masjid sudah pasti adalah Islam. Tidak ada masjid yang tidak Islam. Kalau ada masjid yang tidak digunakan untuk rabbaniyi, kalau ada masjid yang dibangun bukan karena rabbaniyi, Rasulullah SAW telah memperlihatkan prakteknya bahwa masjid yang tidak rabbaniyi itu dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas, lamat masjid pun kita alat Masjid itu pasti aturannya dari masjid yang dibangun aturannya sempurna lillahi tidak ada yang disembah di dalamnya kecuali Allah masjid saja yang Allah itu sudah harus rabbani apalagi lembaga-lembaga kita membuat lembaga atau membuat toko yang sifatnya islami menjual pakaian muslim itu harus ada konsekuensi rabbani Hadis ini berbahagia. Ada tiga hal yang perlu kita lihat dalam Rabbani ini. Rabbani dalam bentuk tujuan. Wayah atau tujuan akhir. Islam dijadikan sebagai tujuan akhir dan hadful ba'i ujung yang ketentuannya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu untuk mencapai ridho Allah. Itulah sebenarnya ghayatul Islam. Itulah sebenarnya tujuan Islam yang rabbah. Dan itu juga tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita setiap hari sebagai manusia. Bagi kita yang mengaku diri kita mukmin dan muslim, kita berangkat dari rumah kita mematuhi seluruh aturan-aturan yang menyebabkan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat al shifa surat ke-4 83 ayat 6 Allah mengatakan Ya ayyuhal insan innaka kadhibun ila rabbik Hai manusia engkau kelihatannya bersungguh-sungguh untuk Rabb. Ini pujian bagi orang yang memperlihatkan kehidupannya secara bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Babulati nanti Anda akan bertemu dengan Allah. Artinya seorang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah dan dia akan apa yang diinginkan dari Allah. Allah akan menjadikan orang dia orang tersayang, orang yang mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jadi syaratnya seseorang harus bersungguh-sungguh setiap hari pasti bagi orang yang bersungguh-sungguh ila rabbika tadhan dia akan mendapatkan apa yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa Wa anna ila rabbikal mutta. surat An-Nahl, surat 40 dia katakan bahwa Allah mengatakan akhir dari aktivitas, akhir dari seluruh hidup kita, ujungnya adalah Rabb al mutta akhir dari semua apa yang kita inginkan. Hadirin berbahagia. Di dalam Islam terdapat tujuan-tujuan yang spesial dalam kehidupan kita. Berakhirnya kita tidak semua dalam satu profesi. Profesi kita berbeda-beda, pekerjaan kita berbeda-beda. Tetapi yang jelas, seluruh ujung dari profesi kita yang berbeda itu adalah untuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berbahaya di dalam Islam namanya jihad. Bisa pilih berperang umpamanya. Tujuannya lillah, tetapi prakteknya adalah hatta la takuna fitnatan wa yakuna dinu kulluhu lillah. Artinya apa? Di dalam Islam, berperang itu adalah untuk menghentikan kejahatan orang lain. Untuk menghentikan kezaliman. sebagai seorang yang berjalan di muka bumi. Dan kita sering melakukan perjalanan, perjalanan al-mashi di mana kita berkeliling dunia. Termasuk pamannya untuk melakukan ibadah umrah sambil melihat alam nyata yang kita lihat. Tapi itu pun dikatakan ada tujuan tersendiri. Ya. Tujuannya adalah untuk melakukan al-qiyam fi syukri ni'matillah. Ketika kita melakukan perjalanan, tujuan tujuan Allah tetapi tujuan antara kepada itu agar kita dapat melihat kebesaran Allah dan dengan itu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bagi orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang lain apa saja mengajar pamannya, bekerja setiap hari. Kita bekerja di kantor, boleh dikatakan tidak satu pun menyebut kata-kata adi karena kita bermain dengan angka. Hisab, bermain dengan angka. Tetapi bagi kita raya melakukan hitungan itu, kita juga melakukan perhitungan yang cermat terhadap waktu-waktu kita yang kita gunakan. Sehingga seseorang apabila dia mampu menghitung orang lain, dia juga harus menghitung dirinya. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah, cermati diri kita sendiri sebelum kita mendapat perhitungan dari yang maha kuasa. Setelah kita nanti mendapat perhitungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kesempatan untuk mundur. Tetapi kalau kita di sholat dari sekarang, kita tersalah di ujung jalan. Kita bisa kembali beristighfar, bertobat, menyesali apa yang kita lakukan. Allah menjanjikan bagi orang yang sudah tersalah di ujung jalan dan dia kembali kembali bertobat memperbaiki kerjanya. Allah berjanji untuk mengembalikan seluruh amalnya yang hilang itu kepada. Umpamanya bagi orang melakukan amalnya kurang ikhlas. Lillahi ta'ala. Pergi ke masjid. Pergi ke tempat pekerjaan. Yang sebenarnya itu adalah ibadah. Tetapi dia lupa. Memotivasi dirinya untuk Allah. Dia ingat belakangnya. Setelah dia sampai di kantor, dia berkata begini. sangat sayang saya sampai di kantor dengan kemacetan yang begitu luar biasa dengan keringat dengan segalanya langkah akan saya terbuang. Dari itu kita mulai berniat kembali. Saya istighfar dan meniatkan pekerjaan itu Allah. Allah jemput kembali langkah kita sejak mulai dari rumah. Langkah kita yang terbuang tadi kita kita beristighfar. Allah akan menjemputnya, akan memberinya kesempatan untuk mengembalikan apa yang telah dilakukan. Persis seperti orang yang sudah makan, sedang makan. Karena terburu-buru, karena lapar, karena waktu sudah mendesak, lupa baca basmalah. Sudah hampir tinggal berapa suap lagi baru teringat, lupa tadi baca basmalah. Kemudian dibaca Bismillah min awal ini hatta akhiri wa ini namanya. Allah jemput kembali dari suap kita mulai dari awal. Itu jadi Allah bagi orang yang mau melakukan hal tujuan hidupnya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam. Tapi ada orang di alam ini yang hidup hanya untuk makan. Dan jangan ada juga orang yang pintar hidup hidup untuk makan. Apa Niat yang dimulai dengan silaturahim itu langkah kaki kita dihitung sebagai langkah ibadah. Nah itu silaturahim sebagai rakyat hidup. Jadi jangan menyia sesuatu pekerjaan dengan mengabaikan motivasi awal. Itu dia katakan Rabbani dalam kehidupan. Jadi kita bisa saja sepanjang hari dalam hidup kita dalam hidup kita ini 24 jam. Bisa hanya bermanfaat yang efektif untuk ibadah. Hanya lima kali setengah jam tadi. Tetapi kalau kita mampu mengisinya dengan ibadah kepada Allah, itu akan membutuhkan seluruh kehidupan kita. Dikatakan Rabbani. ini yang berbahagia, mungkin tidak pekerjaan yang terhormat seperti kita lakukan misalnya. Seperti kita pergi ke بيت الخلاء itu diisi dengan konteks selama kita berdoa, kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Apa artinya? Allahumma inni a'udzu bika min al khubthi wal khabath. Kalaupun betapa bersihnya WC di mana di mana saja di kantor, apalagi WC umum, sudah dapat dibayangkan betapa juta dan miliar kuman yang Itu hukuman yang menanti di dalam. Justru karena mata kita tidak bisa menangkap, kita dianjurkan untuk berdoa ya Rasulullah untuk memelihara diri kita dari yang tidak kita mampu melihatnya. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Minal hati wal khaba'ith dari seluruh kotoran yang menyebabkan mudarat. Nah, dalam hal ini kita mengerti. Bagi Allah tidak ada yang keras. Ada kalau hanya untuk menghancurkan kuman. Bagi Allah untuk melumpuhkan kemampuan kuman yang ada di kamar mandi. Bagi Allah tidak sulit. Dengan doa kita Allah akan melumpuhkan itu. Walaupun bahwa lubang hati kita, telapak hati kita itu, kalau kita teropong mungkin sebesar kawah pun, memungkinkan hama-hama masuk tanpa batas apalagi di WC-WC umum bukan sendal, kan lucu. Jangan pakai kemasan, mestinya masuk ke dalam kamar mandi itu pakai alas kaki. Tetapi banyak yang dilarang kita disuruh membuka di luar. Itu sesuatu yang berbahaya. Tetapi walaupun demikian, karena seseorang yang senantiasa menyerahkan dirinya kepada Allah yang dikatakan Rabbani dia berdoa kepada Allah, apapun yang ada di situ. Dengan doanya, Allah mampu melumpuhkan bahaya yang ada di situ. Nah, kalau doa seperti itu pendidikan pada anak-anak kita, anak kecil, anak TK, kenapa berdoa masuk kamar mandi? Ternyata manfaatnya luar biasa. saja yang ada di depannya dari bahaya. Nah, Allah mampu, sangat mampu untuk menghentikan sesuatu yang berbahaya terhadap diri kita. Jadi hadirin yang berbahaya. Allah mengatakan surat Az-Zariyat akan "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak aku tidak menjadikan jin dan manusia kata Allah illa liya'budu wa ma uridu minhum min rizki semua perintah Allah semua larangan Allah terhadap orang muslim harus kita imani sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita bukan kewajiban semua yang dilarang semua yang diperintah itu menguntungkan bagi diri. kalau seorang beriman melihat seperti demikian bahwa melihat perintah dan larangan Allah, bukan menguntungkan dari Allah. Allah mengatakan wa ma uridu minhum min rizki. Tidak sedikit pun itu kembali kepada Allah tidak. Itu kembali manfaatnya kepada orang yang mau melakukan aturan-aturan ini. Wa ma uridu ayyusimu. Kami tidak butuh makanan, kami tidak butuh rezeki dari manusia. Inna Allah wa karena yang memberi rezeki itu adalah Allah. Zul quwwatil Mati, kekuatan yang luar biasa. Jadi sendiri berbahagia, rupanya dalam kehidupan kita ini, kehidupan penyerahan diri kepada Allah, itu dikatakan Rabbani. Jadi persyaratan seorang yang mengaku dirinya sebagai mukmin dan muslim harus setiap hari melalui konsekuensi-konsekuensi itu apa? Kalau itu dilakukan, Allah akan membalasinya. Yang pertama dengan jaza. Pahala yang akan disediakan nanti di akhirat berupa jaza. Yang kedua, Allah mampu melihara kita di dunia ini. Dan kemudian keuntungannya adalah kita bisa setiap hari, setiap jam atau sepanjang hari melakukan ibadah walaupun pekerjaan-pekerjaan yang sederhana seperti yang dikatakan tadi. Nah inilah yang dimaksud dengan Rabbani. Jadi memakai label Islam, memakai label sebagai mukmin dan muslim, itu ada konsekuensinya. Tidak hanya membaca kata Islam di bibir, tapi konsekuensi terhadap perbuatan kita sehari-hari akan menjadikan seorang mukmin dan muslim diridhai dalam Allah Itulah kajian kita hadiri yang berbahagia. Mudah-mudahan pada kajian kita selanjutnya ada ketentuan-ketentuan yang lain tentang konsekuensi kita mengatakan diri kita mukmin dan muslim. Hadanallahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.